Apakah boleh mendengarkan bacaan Quran dari YouTube sambil kerja? Ini saya lakukan agar hati saya. Ya tak salah. Sambil kerja di kantor, hidupkan komputer, YouTube, nah, ngetik. Bagus. Dengar earphone, MP3 Quran. Bagus, tak salah. Hati menjadi tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan Quran. Kalau di Mesir, di pasar-pasar itu yang mutadayin, yang religius, yang taat beragama, itu di warung-warungnya itu ayat Quran. Cuman orang di tempat kita ini asal ayat Quran mati, ya ini yang jadi masalah. Asal putar ayat Quran siapa mati gitu. Siapa mati? Gotong royong hari Ahad diputar di masjid lagu. Ya asmar latin sani itu ya asmar latin sani bukan lagu agama. Ya asmar wahai yang hitam manis latin sani don't forget me. Oh my black sweet don't forget me. Itu artinya asmar latin sani. Itu diputar di masjid, putarlah ayat Quran. Jangan semua lagu-lagu disangkanya asal lagu Arab. Asal lagu Arab, asal lawan. Nah, bukan, itu lagu-lagu orang fasik itu, tak betul.